kita kedatangan bahaya. Sudah, cepat tinggalkan tempat ini. Cepat, tunggu Kamila, Aku mau menutup warung dulu. Eh, jangan pikirkan warungmu, pikirkan nyawamu. Woi, eh, menjauh. Tuk Tunggal bilang menjauh. Takut itu berapa panas. Tuk Tunggal ada di mana, Wira? Tuk Tunggal berada di dalam kabut. Eh, penyidik semua. Penyidik keluar dari desa. diselingi pula tawar ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku liku kehidupan dari dua insan manusia. dari bawah lari Mak Rompang. Hah, ya, ya, ya, ya. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Ana Sambayon, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Dari dicegah kepergiannya, Ramanda. Oh, tunggulah di sini. Karena ibumu rumah sedang melakukan sesuatu pada Wulandari. Supaya gadis itu tidak bisa lagi pergi ke negerinya. Ah, ah. jadi, jadi bundaku sedang menahan gadis itu di sini, Ramanda. Atas izinku. Ikutilah episode ke-11 Permata Merah Delima. Permata Eh yuk, itu si Andi pengantin baru kan? Mm Kok udah loyo begitu ya? Ah, Andi, Andi. Halo pengantin baru.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 Pada kisah yang lalu diceritakan, Wulan Dari semakin mabuk berada di dusun Karang Angin. Dia semakin lupa apa yang sedang dilakukannya di sana. Karena Wulan Dari telah terpengaruh oleh buah delima yang dimakannya. Sehingga dusun Karang Angin tampak olehnya bagai sebuah dusun yang berada di dalam sorga. Bahkan tampaknya Wulan Dari sudah semakin memperhatikan pemuda yang bernama Lambano. Sehingga pemuda itu sudah berani sesumbar bahwa sebentar lagi Wulan Dari akan menjadi istrinya tempat lain di desa Mentilin, Kikantar dibunuh oleh Kisabrang. Ketika keris yang dibuatnya untuk Kisabrang telah selesai, Kikantar dibunuh dengan keris yang dibuatnya sendiri. Kematian Kikantar diketahui oleh Ki sehingga laki-laki tua itu sangat terkejut melihat kejadian tersebut. Hmm, Ki Tampaknya dia menunggang kuda tergesa-gesa. Pasti ada berita penting yang akan disampaikannya. Kiwista tampak semakin tua. Lebih tua dari umurnya. Mungkin karena dia merasa tertekan tinggal di mentirin. Hei Batara! Sudah siap kau di alun-alun pagi ini? Sebentar lagi akan ada latihan olah keprajuritan, Ki. Ah, kau memang seorang perwira teladan. Sayang kerajaan tidak memperhatikanmu. Ah, <laughs> sudah laki, jangan memuji-muji begitu. Aku bukan memujimu, tapi yang aku lihat ini adalah kenyataan. Ah, iya ya. Uh, tampaknya Ki Wista membawa berita penting dari Mentilin. Iya, ada. Berita tentang Ki Sabrang. Apa yang telah dilakukan Ki Sabrang di sana? Ki Sabrang sudah memiliki sebuah keris yang sangat ampuh. Dari mana dia mendapatkan keris itu, Ki Wista? Dari Ki Kantar. Oh, tidak jadi memiliki kapak perunggu? Tidak. Tapi keris ini mungkin lebih hebat daripada kapak perunggu itu. Keris ini sangat beracun, Batara. Bahkan bila seseorang terkena hawa racun keris itu saja, maka orang itu akan pingsan. Wah, senjata yang sangat berbahaya. Dan kau tahu siapa yang telah menjadi korban pertama keris itu? Keris itu sudah meminta korban? Iya. Korbannya adalah Ki Kantar sendiri. Ki Kantar? Ki Kantar dibunuh oleh Ki Sabrang sendiri. Ki Wista tahu dari mana? Aku melihatnya sendiri, Batara. Oh, sungguh tiada laki-laki lintah darat itu. Hati-hatilah, Batara. Aku akan sangat sedih kalau kau atau Den Ayu Gandini yang akan jadi korban berikutnya. Apalagi keistimewaan keris itu, Ki? Keris itu bernama si Buntung. Karena keris itu memang buntung, tidak berujung. Tapi sedikit saja terkena goresan keris itu, maka kita akan mati. Si Buntung. Jangan-jangan isi keris itu seekor ular siluman. Kau tahu rupanya. Hanya menduga-duga saja. Hanya ularlah yang mempunyai bisa yang sangat hebat itu. Ya, hati-hatilah kau Batara. Kalau tiba-tiba, kalau kau harus berhadapan dengan Ki Sabrang. Iya Ki, terima kasih. Aki Patok, aku butuh bantuanmu, Aki. Kau memanggilku Batara. Iya, Aki Patok. Di mana Aki Patok berada? Aku sedang berada di puncak Gunung Raya. Aku berada di dekat kuburan gurumu. Ah, Aki Patok sangat setia pada mendiang Ki Guru. Iya, aku memang sangat setia pada gurumu. Dia seorang pendekar yang jujur dan tiada tandingan. Sayang dia mati karena terkena racun yang sangat berbahaya. Kini aku juga mempunyai persoalan dengan racun yang berbahaya, Kipato. Untuk itu datanglah kemari, ke Tegal Baiklah, aku akan datang. Aku sudah hadir di dalam semedimu, Batara. Terima kasih, Aki. Apa yang bisa aku kerjakan, Batara? Mau kemana kita sekarang? Kita tidak kemana-mana, Aki. Aku hanya ingin tahu tentang keris yang bernama si Buntung. Uh, aku baru mendengar nama keris semacam itu, Batara. Keris itu memang baru diciptakan. Kini keris itu dimiliki oleh Kisabrang. Ah, laki-laki pusuk itu. Baiklah, mari kita pergi ke tempat Kisabrang. Apakah kita berangkat dengan badan kasar kita, Akipato? Tidak usah. Kita berangkat dengan sukma kita saja. Mari, ikuti aku. Aku tidak tahu caranya. Peganglah buntutku ini. Maka kita akan sampai ke tempat kisah perang. Baik. Yuk! Iya. itulah keris yang bernama si Buntung. Aneh. Aki Patok bisa langsung tahu bahwa keris itu yang bernama si Buntung. Kau perhatikanlah dengan cermat. Maka kau juga akan tahu bahwa keris itulah yang kita cari. Baik. Wah, bukan main. Apa yang kau lihat, Mataram? Dalam penglihatanku, tidak ada lagi sebuah keris di sana. Yang ada hanya seekor ular yang sangat ganas. Namun yang istimewa dari ular itu bahwa badannya buntung. Hmm, berarti kau sudah mengetahui perihal keris itu. Sekarang mari kita pergi. Tunggu dulu, Aki. Apalagi, Batara? Aku ingin tahu dari mana asal ular itu. Siapa pemilik ular itu? Maaf, Batara. Kepandaianku tidak sampai ke sana. Hanya Kimujurlah yang memiliki kepandaian semacam itu. Oh, sayang. Ayolah, kita tinggalkan tempat ini. Ular itu sangat berpisah. Iya. Ya, Kang Batara mau kemana sepagi ini? Aku harus menemui Sepi sebentar. Sepi? Aku bermimpi buruk tadi malam. Ah, percaya pada mimpi? Mimpi ini mengganggu pikiranku, Gandini. Lama? Mungkin lama, mungkin juga tidak. Jangan lama-lama ya. Kenapa? Mungkin dalam beberapa hari ini aku akan menyerbu Mentiling. Sejak kapan terpikir olehmu untuk menyerbu Mentiling? Sudah sejak lama, tapi kini tampaknya kemungkinan itu ada. Jangan bertindak gegabah, Gandini. Mentiling sekarang bukan Mentiling yang dulu. Di sana banyak sekali pasukan Singasari yang siap kapan saja untuk menghadapi musuh mereka. Itu sebabnya aku butuh Kang Batara di sini. Supaya bisa kita rundingkan rencana penyerbuan itu. Baik, tapi ingat, jangan melakukan penyerbuan sebelum aku datang. Bisa berbahaya. Iya, iya.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 Sudah dua purnama bulan dari meninggalkan telaga sore. Tetapi belum ada kabar-kabarnya. Dasar anak muda sekarang tidak bisa menahan rindu terhadap kekasihnya. Padahal Batara sudah pasti mencintai dia. Sudah pasti mencintai dia. Batara tidak akan berpaling lagi kepada gadis lain. aku mendengar desir angin. Pertanda pagar gaibku ada yang membukanya. Mungkin Wulandari yang datang. Siapa? Saya Nyi Guru. Oh, kau Batara. Mana Wulandari? Saya tidak bersama dengan Wulandari, Nyi Guru. Tidak bersama Wulandari? Kemana muridku itu? Bukankah Wulandari bersama Nyi Guru di padepokan ini? Wulandari sudah dua purnama pergi menyusulmu ke Tegal Sari. Tapi saya tidak pernah bertemu dengan Wulandari, Nyi Guru. Oh, Gusti. Kemana anak itu? Sudah dua purnama dia pergi meninggalkan padepokan ini. Kenapa Nyi Guru harus cemas? dari pasti bisa menjaga dirinya. Walau keadaan negeri sekarang sedang tidak aman. Aku tahu. Tetapi entah kenapa perasaanku beberapa hari ini selalu memikirkannya. Serasa dia dalam bahaya yang sulit dihindarinya. tingkat ilmunya sepi sudah sangat tinggi. Perasaannya pasti sama dengan kimujur Aku yakin apa yang dikatakannya itu pasti benar. Kabar apa yang akan kau sampaikan pada aku, Batara? Ah, ini guru tahu apa maksud kedatanganku. Ada kabar apa, Batara? Kabar tentang kisah Brang, Guru. Kenapa dia? Kisah perang sekarang sudah mempunyai sebuah keris yang sangat ampuh. Nama keris itu si Buntung. Dari mana kau dapat berita itu? Dari Kiwista. Dan saya juga sudah melihatnya sendiri, Nyi Guru. Keris bernama si Buntung. Namanya aneh. Pasti kekuatan yang terkandung di dalam keris itu juga aneh dan mungkin berbahaya. Saya telah melihat di dalam semedi bahwa isi keris itu adalah seekor ular buntung. Ah, sebuah senjata yang berbahaya. Bahkan sangat berbahaya. Karena senjata itu berada di tangan Kisabrang. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Nyi Guru? Maksudmu? Maksud saya, dari mana dan siapa pemilik ular buntung itu? Tampaknya kau berminat betul pada keris Kisabrang itu, Batara. Karena Kisabrang adalah salah satu lawan yang harus saya hadapi kelak. Ya, dia memang lawan yang tampaknya biasa-biasa saja tapi bisa menjadi lawan yang berbahaya kalau kita tidak hati-hati. Iya, Nyi Guru. Aku harus melakukan puasa dan semedi dulu. Baru aku tahu keampuhan senjata berbahaya yang ada di tangannya. Kini yang paling penting, kau harus mencari Wulandari. Aku khawatir, bahkan sangat khawatir terhadap keselamatan Wulandari. Baik, Nyi Guru. Saya mohon diri sekarang juga. Iya, hati-hatilah. Iya, Nyi Guru. Saya mohon doa restu. Aku akan selalu mendoakan kau dan Wulandari di dalam keselamatan. Oh.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 Apakah Aki Patok yang berada di sampingku? Iya. Tampakkanlah wujud Aki. Baiklah. Ini aku, Batara. Oh, ah, terima kasih. Aku memperhatikanmu dari tadi, sedang bingung. Apa yang pikirkan, Batara? Aku sedang memikirkan Wulandari. Wulandari? Kenapa kekasihmu itu? Sudah dua purnama dia tidak ada di padepokan Telaga Sore. Sudah lama betul. Sekarang aku tidak tahu harus mencarinya kemana. Sedangkan bumi terbentang seluas ini. Jangan putus asa, Batara. Mari kita cari dia. Sudah satu minggu aku mencarinya, Aki. Tapi aku belum menemukan tanda-tanda di mana dia berada. Ah, susah juga kalau begitu. Jangan-jangan dia ke sana. Kemana, Aki? Kepada orang yang memberikan cincin merah delima yang dipakainya. Kau ingat? Iya, aku ingat. Tapi kenapa Aki Patok bicara begitu? Ah, entahlah. Aku juga tidak tahu. Tapi bukankah sejak semula kita ingin menyelidiki siapa pemilik cincin berada lima itu? Iya. Tapi aku lama terhambat di Sari. Itu sebabnya aku pergi duduk-duduk di kuburan gurumu, Batara. Sambil menanti urusanmu selesai di Tegal Sari. Nah, sekarang tugas kita yang utama adalah mencari Wulandari. Ayo. Aku jadi bingung, Aki. Aku sudah satu minggu meninggalkan Tegal Sari. Jangan-jangan Gandini jadi juga menyerbu Kementilin. Sekarang terserah padamu, Batara. Apakah kau lebih mementingkan Gandini atau mementingkan keselamatan Wulandari? Baik, aku mementingkan Wulandari. Nah, begitu lebih baik.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 Batara duduk di atas rumput yang tebal di bawah sebuah batu besar. Sedangkan Akipato berdiri di atas batu itu. Seolah-olah harimau putih yang perkasa itu sedang mengamati keadaan di sekeliling mereka. Nah, pendengar yang berbahagia, Marilah kita ikuti lanjutan cerita ini pada keesokan harinya. Demikianlah tadi serial Sandiwara Radio Misteri Mak rombang episode ke-11 Permata Merah Delima.